Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musalla al-ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah kita masih di pembahasan tentang adab makan dari buku fikih tarbiyatul abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Terakhir di antara yang kemarin kita baca adalah hadis tentang bahasanya orang kafir itu makan dengan tujuh usus dan sedangkan orang yang beriman makan dengan satu usus. <clears throat> Kemarin kita janjikan eh, kita akan bacakan keterangan tentang hal ini maknanya hakiki ataukah bagaimana Maka tentang orang kafir makan dengan tujuh usus, orang yang beriman makan dengan satu usus maka ini ukhtulifa fi makna hadal hadis ala akwal diperselisihkan oleh para ulama maknanya apakah hakiki atau sebagaimana zahirnya ataukah tidak maka ada yang ada ulama yang mengatakan ini majas bukan hakiki. Ya, setelah ya, eh, ketika dikatakan ini tidak hakiki, maka apa maknanya? Ada yang mengatakan pendapat pertama mengatakan inna huwa masalon duribalil mu'min wa zuhdihi fid dunya. Ini adalah permisalan dan penggambaran tentang orang yang beriman dan zuhudnya di dunia, orang kafir dan rakusnya dengan dunia. Sehingga seakan-akan seorang mukmin ya karena dia takalulih minat dunia bukanlah orang yang memburu dunia merasa cukup dengan yang sedikit dari dunia maka disebutlah dia makan dengan satu usus. Sedangkan orang yang kafir karena demikian minat minatnya terhadap dunia dan memperbanyak dunia, maka disebutlah dia makan dengan tujuh usus. Sehingga usus di sini bukanlah hakiki usus dan makan di sini tidaklah e, hakiki makan, akan tapi adalah maknanya at taqallul minat dunia wal istiqtar minha adalah orang kafir, orang beriman itu merasa cukup dengan sedikit dari dunia Sedangkan orang kafir itu rakus dengan dunia. Sehingga seakan-akan dunia itu disebut dengan makan dan usaha-usaha untuk e, meraih dunia itu disebut dengan disebut dengan menggunakan istilah usus. Ini pendapat yang kedua dari yang mengatakan majas e, makna hadis ini bahasanya orang yang beriman makan yang halal, orang kafir makan yang haram. Wal halal aqallu minal haram fil wujud dan yang halal itu lebih sedikit daripada yang haram demikian dalam realita demikian di dunia realita. Naqalahu Ibnu Tin pendapat ini di kutip dan diceritakan oleh Ibn Tin. Kemudian pendapat yang ketiga yang masih mengatakan majas mengatakan bahasanya hadis ini maksudnya adalah motivasi kepada orang yang beriman untuk sedikit makan. Ketika orang beriman menyadari bahasanya banyak makan itu sifat khas orang kafir, maka jiwa orang yang beriman <clears throat> itu uh, adalah jiwa yang tidak merasa senang dirinya bersifat dengan sifat khasnya orang kafir. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya banyak makan itu adalah sifat orang kafir. Didukung oleh ayat Al-Quran, surat Muhammad ayat yang ke-12. Waladina kafaru dan orang-orang kafir kata Allah di surat Muhammad ayat 12 yatamatta'una mereka bersenang-senang menikmati dunia wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am dan makan seperti makannya binatang. Kemudian ada ulama yang memaknai hadis ini sebagaimana makna zahirnya, usus ya usus makan ya makan. Nah, ulama yang mengatakan kita maknai sebagaimana apa adanya <clears throat> Ini pun kemudian bersilang pendapat tentang eh, tentang hadis ini. Ada yang yang pertama mengatakan bahasanya ini adalah hadis khusus untuk person tertentu yang Nabi sebutkan dalam hadis. Ana warada fi shakhsin bi ainihi. Itu eh, khususiyah. Ya, ketentuan khusus untuk orang yang menjadi orang yang Nabi maksudkan, bukan semua orang kafir. Jazama bidzalika Ibn Abdul Bar. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Beliau mengatakan ya tidak bisa hadis ini kita maknai makna general di anal musyahada tadafa'uhu. Realita membantahnya. Realita membantahnya. Betapa banyak orang kafir kata Ibn Abdul Bar yang makannya lebih sedikit daripada orang yang beriman dan sebaliknya. Dan di antara yang memilih pendapat ini adalah At-Tahawi Al-Hanafi. Beliau mengatakan eh, fakot eh, kila ada yang berpendapat bahasa hadis ini adalah untuk orang kafir tertentu si fulan. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan walaisa lil hadis ingdana mahmalun ghairu hadal wajah. Hadis ini tidak bisa kita, eh, bisa dimaknai menurut kami selain makna ini. Namun kelemahan pendapat ini adalah uh, yang tadi yang kita baca di fikih tarbiyatul abna hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar perawi hadis ini memahaminya umum. <clears throat> Maka ketika Ibnu Umar melihat Ibnu Umar punya kebiasaan makan bang orang miskin dan ada orang dan nafik budaknya yang diminta untuk cari satu ketika dia orang miskin yang nemani Ibnu Umar itu makannya banyak maka Ibnu Umar mengatakan la yudkhilanna ala alayya orang ini jangan dimasukkan ke rumahku dan ini kasus setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga e, Ibnu Umar memahaminya adalah umum bukan khusus untuk person tertentu Kemudian pendapat yang kedua yang mau memaknainya secara zahir anal had anal hadis khawja makhajal ghalib. Hadis ini adalah berkenaan dengan adalah menceritakan umumnya. Walaisat hakikotal adat muradatan dan hakikat angka itu tidak dimaksudkan. Tujuh itu tidak kemudian beneran tujuh gitu. Sehingga penyebutan angka 7 tulil mubalaghah untuk hiperbol fit taksir menunjukkan banyak <clears throat> Sehingga makna hadis ini bahasanya sifat orang yang beriman itu mempersedikit makan karena sibuknya dia dengan sebab-sebab ibadah dan karena dia menyadari bahasanya maksud syariat dari makan adalah menghilangkan lapar dan alat bantu untuk ibadah. Demikian juga karena dia khawatir ya hisab Allah jika ya, ya, jika makan lebih dari kebutuhannya. Sedangkan orang kafir e, beda dengan tidak demikian. <clears throat> karena dia mengikuti hawa nafsunya dan tidak berhenti dalam syariat. <clears throat> Dia tidak khawatir dengan konsekuensi hal yang haram. <clears throat> Eh, di antara eh, yang berpendapat demikian Atibi, beliau mengatakan kesimpulan dalam masalah ini bahwa sifat orang yang beriman antusias untuk zuhud, merasa cukup dengan yang sedikit lainnya dengan orang kafir. Maka namo, sehingga jika dijumpai orang yang beriman atau orang yang kafir tidak sebagaimana dalam hadis ini, ini tidaklah menjadi celaan bagi hadis. Karena ini <clears throat> lil ghalib menceritakan umumnya dan jika hadis itu adalah kharajah makhrajal ghalib menceritakan umumnya maka jika ada yang tidak umum ya tidak masalah ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ketiga laki-laki yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrikah ya, kecuali laki e, perempuan kafir atau e, perempuan pezina dan kita jumpai ada laki-laki pezina yang <clears throat> yang menikah tidak dengan orang semacam itu. Dan tidak masalah karena ini kharaja makhajal ghalib menceritakan umumnya. Kemudian pendapat yang ketiga untuk yang memaknai dengan makna zahir mengatakan bahasanya yang dimaksud mukmin dalam hadis ini adalah al mukminu at iman. Mukmin yang eh, sempurna imannya. Nah, itu yang makan dengan satu usus eh, sehingga sedikit makannya. Karena orang yang bagus keislamannya, sempurna imannya, pikirannya sibuk memikirkan eh, apa yang akan terjadi pasca kematian. Iya. Karena ketakutan yang demikian besar ini menghalang dan banyaknya pikirannya ini sayangnya dia dengan dirinya itu menghalanginya untuk memuaskan syahwatnya. Sebagian terdapat dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah Nabi mengatakan man kathura qala Siapa yang banyak mikir maka akan sedikit makannya. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang beriman yang sempurna imannya itu sederhana dalam masalah makan lainnya dengan orang yang kafir yang sifatnya adalah rakus. Yang Allah katakan makan sebagaimana makannya binatang. <clears throat> Namun eh, pendapat ini memiliki kelemahan yang mengatakan ini mukmin yang sempurna imannya. Al-Khattabi Asy-Syafi'i membantah pendapat ini dan mengatakan bahasanya sejumlah ulama salaf yang mereka manusia-manusia istimewa adalah orang yang terkenal banyak makan. Falam yakun dzalika naqsan fi imanihim dan itu tidaklah yang mengurangi kadar iman mereka. maka eh, tidak uh, pas. Ya. Karena ini banyak ulama, ulama uh, tidak sedikit atau sejumlah ulama-ulama besar di era salaf yang uh, terkenal berarti sampai tercatat dalam biografinya. Nah. Ini kalau enggak kemudian memang menjadi kebiasaan tidak mungkin masuk biografi ya. <clears throat> tercatat uh, dalam biografinya dia banyak makan. Kemudian pendapat yang keempat yang mau e, memaknainya dengan makna zahir yang dimaksud e, orang yang beriman itu makan dengan satu usus adalah orang yang beriman yang punya keadaan khusus yaitu menyebut nama Allah ketika makan dan minum sehingga dia tidaklah makan ditemani oleh setan sehingga yang sedikit itu cukup baginya Sedangkan orang kafir tidak menyebut nama Allah sehingga maka dan minumnya ditemani setan. Kemudian eh, pendapat yang kelima tentang yang mau memaknainya secara zahir mengatakan bahwa orang yang beriman itu sedikit minatnya terhadap makanan sehingga dia diberkahi pada dirinya dan makanannya sehingga kenyang meskipun sedikit yang dimakan. Lain halnya dengan orang kafir yang e, demikian luar biasa dalam masalah makanan seperti binatang, maka yang sedikit tidak mengenyangkannya. Ya, pendapat yang kelima ini bisa sebenarnya bisa digabung dengan pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang keenam pendapat Imam Nawawi Uh, eh, Anawi mengatakan Al-Mukhtar pendapat terbagus menurut beliau yang boleh jadi eh, tidak bagus menurut yang lain. Anal murad bahasanya yang dimaksudkan sebagian orang yang beriman makan dengan satu usus. Ba'dul mu'minin. Wa anna aktsarul kufar dan mayoritas orang kafir itu yang makan dengan tujuh usus. Di e, untuk mukmin itu dimaknai dengan sebagian mukmin, kemudian kafir makan dengan tujuh usus dimaknai dengan mayoritas orang kafir. dan uh, eh, eh, Al Hafidh Ibnu Hajar uh, menyebutkan <clears throat> beliau mengatakan bahasanya di antara hal yang menunjukkan kalau usus itu bertingkat-tingkat adalah apa yang disebutkan oleh Iyad dari sebagian uh, pakar anatomi yang mengatakan bahasanya memang usus manusia itu ada tujuh. Ya, maka eh, ada ya, <clears throat> kemudian disebutkan dalam hal ini termasuk usus di sini disebutkan lambung dan seterusnya sampai usus besar. Fakunul makna sehingga makna hadis ini orang kafir karena dia makan dengan rakus maka tidak ada yang membuatnya dia kenyang kecuali manakala semua tujuh ususnya penuh dengan makanan. Sedangkan orang yang beriman kenyang baginya sepenuh satu usus saja. Kemudian uh, yang ketujuh masih dari An Nawawi, beliau tapi dengan mengatakan Yah Tamil mungkin bisa dimaknai. Bahasanya yang dimaksud dengan tujuh usus untuk orang kafir itu adalah tujuh sifat. Kemudian pendapat yang kedelapan yang terakhir yang dikutip tentang hal ini adalah perkataan ya, Qurtubi beliau mengatakan bahasanya syahwat makanan itu ada ada tujuh syahwat tabiat yaitu syahwat bawaan asli syahwatnya jiwa kemudian mata mulut telinga hidung dan sahwat lapar. Waya yaitu alat ya'kul bihal mu'min dan sahwat lapar itulah kebutuhan mendesak yang dengannya orang yang beriman makan makanannya. Adapun orang yang kafir maka dia makan dengan menggunakan semua tujuh sahwat makanan tadi. Itu e, sejumlah pendapat dalam masalah ini Uh, kesimpulan di yang disampaikan oleh Syekh uh, Muhammad Adam Ityubi beliau mengatakan bahwasanya di menurut saya bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang telah disebutkan sebagai pendapatnya Qurtubi yang intinya bahasanya orang yang beriman mengetahui dan menyadari bahasanya maksud syariat dari makan adalah yang menutupi menghilangkan lapar dan menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir dengan tambahan hisap karena tambahan makan. Akhirnya secara otomatis menyebabkan sedikitnya makanannya. Fekuru aklul mu'min sehingga makannya orang yang beriman jika dibandingkan dengan makannya orang kafir itu cuma sepertujuhnya. Sehingga jadilah orang kafir seakan-akan punya tujuh usus yang dia makan dengannya. Sedangkan orang yang beriman itu satu usus saja. Sehingga angka tujuh dalam hal ini adalah untuk menunjukkan banyak dan hiperbol dan bukan memastikan. wahatawadihun jiddan dan ini satu hal yang jelas sekali. Yaitu kesimpulannya demikian maka lebih cenderung pada eh, ya dekat dengan dimaknai dengan makna majas eh, biasanya itu dimaksudkan adalah orang yang beriman atau yang dimaksudkan adalah orang yang beriman yang menyadari eh, maksud dari makan tujuan dari makan menurut syariat sedang untuk menghilangkan rasa lapar dan eh, dan kekhawatiran akan tambahan hisap karena banyaknya makanan dan seterusnya menyebabkan keadaan jiwa semacam ini secara otomatis menyebabkan berkurangnya kadar makan orang yang beriman. Sehingga jika dibandingkan dengan orang kafir cuma seakan-akan sepertujuh saja. Kemudian kita sampai mana? Cepat baru. Oh. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan Qalal musanifu hafizullahu ta'ala Janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian tentang nama solat kalian. Ini kutipan uh, judul ini adalah kalimatun wa makulatun adalah satu kalimat dan satu perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diambil dari perkataan ini satu adab dan pemahaman fi islahi al-sinatil atfal wa tahsini lughatil atfal. Yaitu pelajaran dan kaidah dari kalimat ini adalah memperbaiki lisan al-atfal anak-anak dan memperbagus bahasa anak-anak. Balwal kibar, dan ini bukan berlaku untuk anak-anak, juga untuk orang dewasa. Uh, munasabat apa hubungan atau dalam konteks apa ada ucapan ini yaitu la nakumul a'rab janganlah orang-orang Arab Badui itu mengalahkan kalian untuk nama salat kalian dan apa yang bisa kita simpulkan dari munasabah tersebut dari konteks tadi, konteks Nabi mengucapkan kalimat ini dalam pembahasan kita eh, tentang masalah ini. Maka inah kalimat eh, kata-kata ini adalah kalimat yang menunjukkan makna yang sangat mendasar fitarbiyah dalam pendidikan. Adapun konteks Nabi mengucapkan kalimat ini maka adalah sebagai berikut. Tidaklah samar alias jelas bahasanya sholat isya itu punya dua nama. Yang pertama dan yang itulah yang paling populer adalah isya atau disebut juga dengan sebutan isya al-akhir, isya yang akhir. Ini sebagai kebalikan dari maghrib yang disebut dengan sebutan isya awal, isya yang pertama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini yang Allah pakai dalam Al-Quran. Wa min ba'di sholatil isya. Setelah sholat isya. Nama yang kedua untuk sholat isya adalah adhamah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Seandainya manusia mengetahui ma fil adhamah. Atau ma fil adhamah. Ya, mengetahui ganjaran yang ada dalam mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Demikian juga sholat subuh berjamaah niscaya manusia berupaya untuk mendatangi dua sholat ini walau habuan meskipun merangkak. Dan orang yang merangkak tentu artinya orang yang sakit dengan sakit yang parah. Maka Nabi katakan bahasanya orang yang sakit seandainya dia mengetahui betapa besarnya ganjaran sholat berjamaah, maka orang yang sakit yang betul-betul menyadari besarnya ganjaran sholat berjamaah akan tetap pilih sholat berjamaah dan tidak mengambil ruhsoh kemudahan dan keringanan untuk sholat di rumah meskipun dia harus bersusah payah ya, meskipun dia harus bersusah payah untuk melakukannya meskipun dia pergi ke masjid uh, uh, dengan merangkak Ya kalau kita lihat uh, sekilas di sini filat uh, eh, filat mati wasubahi itu tidak ada sekilas kayaknya tidak menunjukkan kalau itu berjamaah. Ya. Sekilasnya tidak menunjukkan berjamaah. Namun berjamaah itulah yang dimaksudkan. Dengan indikator la atau huma. Jadi mereka mendatangi. Ya. Kalau itu tidak yang dimaksudkan adalah sholat isya di rumah, ya tidak perlu mendatangi. Sholat uh, sholat isya kalau yang dimaksudkan adalah sholat isya dan subuh di kamarnya, di, uh, maka tidak perlu ada kalimat la atau huma. Ya, maka mendatangi sambil merangkak ini menunjukkan bahasanya fil atmah wa subahi itu yang dimaksudkan adalah dengan berjamaah. Fasolatul isya maka salat isya idan jika demikian punya dua nama isya dan atbah. Akan tapi nama yang paling banyak nama yang paling sering istimal yang digunakan dan yang lebih disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah isya. Karena dan inilah nama yang ada dalam Al-Quran. Tadi telah dikutip. memimpa min salatil isya' Sedangkan Isa dengan sebutan Atmah Faya Lughatul Arab. Ini, maka dia adalah eh, bahasanya orang Arab Badui. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa ini ahyanan terkadang. Tadi lau nama fil atmah. Nah, maka Nabi menggunakannya. Namun di sini penggunaan Nabi untuk kata-kata atmah untuk isya itu ahyanan kadang-kadang. Bal wadzakarha bahkan Nabi menggunakan kata-kata atmah dalam satu hadis. Akan tapi Nabi tidak suka e, nama ini lebih dominan daripada nama yang lebih bagus, yang lebih utama dan lebih terkenal di tengah-tengah penduduk Madinah. Maka dalam maka pada saat itulah maka Nabi Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, La taghribannakumul a'rabu ala ismi salatikum Janganlah orang-orang Arab Badui itu mengalahkan kalian berkenaan dengan nama sholat kalian. Mereka orang-orang Badui mengatakan Atmah wa inna mahyal isya'u padahal itu namanya adalah isya'. Nah, sehingga dari sini apa yang bisa kita e, petik pelajaran yang bisa kita petik falladhi yang bari dari tadi cerita tadi urayan tentang masalah atmah dan isya maka yang sepatutnya yasudu mendominasi wa dan yang ya, yang populer wayan tasyir dan yang tersebar adalah istilah-istilah ala ja'at fi kitabillah yang ada dalam Al-Quran itulah bahasa Quraisy itulah bahasa penduduk Madinah nah Eh, pelajarannya untuk eh, yang lebih jauh yang kita buat untuk melebar wa kadzalika falyakunil amru fi sairil kalimat maka hendaklah eh, demikianlah keadaannya dalam semua kata wa fi sairil alfat dalam semua lafaz ketika itu ada istilahnya uh, ya, di tengah-tengah muslimin dan itu ada istilah syar'i dan ada istilah yang lebih populer dan ada istilah yang bukan syar'i maka yang perlu dipopulerkan adalah istilah-istilah syar'i. Ya, mungkin di antara contohnya kalau di tempat kita ya eh, ada sholat ada sembahyang, ada sholat ada sembahyang. Maka jangan sampai kemudian nama sembahyang lebih ya, lebih populer daripada nama sholat. Ya. Maka yang pakai kata sembahyang anggap saja badui. Nah. <laughs> ya kadang jika perlu untuk komunikasi yang orangnya lebih uh, lebih faham, lebih connect kalau kita pakai kata sembahyang ya kita pakai. Tiba, bukan berarti antipati total asalkan maknanya baik e, dan e, maknanya yang dimaksud sembahyang di sini adalah sembahyangnya orang Islam. Itulah makna yang dia tangkap. Ya. Dan dengan itu kita dia lebih paham, ya sudah pakai ya kadang dipakai. Tapi jangan sampai itu yang dominan. Jangan sampai itu yang populer. Ya biarkan ada kata sembahyang, ada sholat, namun ya, dan ngerti kita ngerti itu maksudnya juga sholat Iya. Namun jangan sampai sholat itu eh, menjadi istilah yang termarginalkan, ya, terpinggirkan. Namun yang dominan, yang populer, yang tersebar adalah hendaknya bukan bahasa-bahasa Badui, ya. namun bahasa-bahasa eh, ya, bahasa-bahasa orang kota dalam pengertian orang yang ngerti Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa mawal mustafat apa faedah min hadil kalimah dari perkataan Nabi di atas janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang Badui dalam pembahasan kita ini yaitu berkenaan dengan masalah pendidikan anak. Al-Mustafat fi bahsina yang bisa kita ambil faedah dalam pembahasan kita ini dalam eh, bahasa kita fiha ada dari hal ini dari kalimat Nabi ini adalah satu hal yang banyak. Itu jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bahasa orang Arab Badui itu mendominasi. Padahal itu adalah bahasanya orang Arab. Sedangkan Badui ini adalah orang Arab tidak Nabi tidak suka mendominasi dan mengalahkan bahasanya orang Quraisy dan penduduk Madinah. Maka apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bahasanya orang Perancis, orang Inggris itu mendominasi dan mengalahkan dan menghilangkan Eh, bahasa kaum muslimin. Eh, dan apakah kemudian Nabi suka yang lebih dominan adalah istilah papa dan mama eh, daripada istilah abi wa umi abati amah wal amatah apakah kemudian Nabi suka yang dominan adalah untuk menyebut paman adalah angkel daripada ami dan khali e, kemudian lebih yang dominan adalah tante daripada ammati wa khalati itu khalat itu harusnya kha ya. Hal yuhib apakah Nabi suka ya, bahasa yang dominan dan yang berkuasa adalah kalimat-kalimat di atas. Ya, boleh jadi tidak kita katakan haram. Ya, karena ini babnya bukan haram. Nabi tidak mengharamkan istilah atmah. Nabi tidak mengharamkan istilah atma, bahkan Nabi pakai. Namun e, ini masalah mana yang selayaknya dominan, mana yang selayaknya dominan. kita tidak mengatakan haram. Ini bab e, babnya e, adalah bukan bab pengharaman, namun mana yang semestinya dibiasakan, mana yang semestinya istilah yang ya, yang dipopulerkan. <clears throat> Maka apakah Nabi suka antasuda berkuasa dari kata-kata sayyid watadra dan melampaui batas <clears throat> kata-kata atau kata-kata di atas daripada bahasa Al-Quran dan bahasa kaum muslimin. Yeah. Tentu dalam hal ini dalam konteks terutama ketika ditujukan kepada orang Arab yang telah uh, yang telah menjadi bahasanya Abi Umi dan seterusnya. Inal Khalil sesungguhnya <clears throat> ya, kekasih Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ya, kepada ayahnya, ya abati wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku pengetahuan yang belum datang kepadamu. Wahai ayahku janganlah engkau sembah setan sehingga setan itu sangat asyik durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ibrahim juga mengatakan, Ya Allah ampunilah ayahku, innahu kana minat sungguh dia termasuk orang yang sesat. Yusuf mengatakan, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, Wahai ayahku, Sini aku melihat sebelas bintang, matahari dan rembulan, aku lihat mereka semuanya sujud padaku. Wayakulu, Yusuf mengatakan, Wahai ayahku, inilah takwil dan makna dari mimpiku dulu dan Nabi dan uh, sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan <clears throat> uh, dan aku minta izin pada Tuhanku untuk mengunjungi kubur ibuku dan Allah mengizinkanku. Maka apakah layak uh, anda katakan warfir li papa uh, ya Allah ampunilah papa atau istadzan tu rabbi an azura kubra mama. <laughs> minta izin pada Robku untuk mengunjungi kubur mama. Dan Rasul yakuli Abi Talib, Rasul berkata pada Abu Talib, wahai pamanku ya ami, kula ilaha illallah. Apakah layak dan kita katakan ya angkel kula ilaha illallah. Adunu aku uh, punya sangkaan bahkan yakin bahasa ini tidak layak. Ya. Walil asab dan sangat disayangkan uh, faman yataqallat hadil alfat al-an Bahasanya orang yang mentradisikan kata-kata ini saat ini di Mesir tentunya abi, umi, abatah, Amata Akhota yu'atu fi hadzal zaman terhitung di zaman ini di, di Mesir ghoriban orang yang aneh. Waman harol manasif di dunia sedangkan haza dan orang-orang yang memiliki manasib jabatan secara duniawi yatafannan fi istibdali Eh, itu sangat kreatif dalam mengganti Abi dan Umi dengan kata-kata yang baru, Papa, Mama, dan yang lain. Oke itu di Mesir jadi bahasa para pejabat, keluarganya orang kaya, pejabat, nah itu Papa, Mama. Nah. Falyatanabba al-aba limisli hadil alfa. Maka adalah orang tua memperhatikan eh, kata-kata uh, semacam ini dan tidaklah ayah dan ibu terutama dalam konteks karena bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab uh, menghidupkan bahasa Al-Qur'an, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika demikian juga tidaklah sepatutnya bahasa orang Iskandariah dan yang dan daerah yang dekat dengan mereka itu mendominasi di mana orang-orang Mesir yang iskan, di daerah Iskandaria mereka menjamakkan mufrad dan mereka mengubah kata-kata maka salah satu mereka berkata kepada anaknya ada amu fulan bentuk jamak pakai wawu amu fulan bukan amu namun amu ini wada kholu fulan sebagai ganti dari amuka fulan khaluka fulan maka saya tidak tahu dari manakah datangnya mereka datangkan kata-kata semacam ini jadi jamak amu, khalu ambatu khalatu Falyatanaba al-aba wal ummahat maka hendaknya ayah dan ibu memperhatikan lil alfat kata-kata yang meluncur pada lisan anak-anaknya. Khasatan terutama kata-kata dan ungkapan yang tahmilu fisanayaha yang di tengah-tengahnya memuat kemusikan bid'ah kebodohan dan khofat kakauli abna fi ba'dil buldan sebagaimana perkataan sebagian anak-anak di sebagian tempat ketika turunnya hujan maka mereka mengatakan aliyu ya aba muh khalli adunya taruh aliyun ada kata-kata ali Fahadha mabaniyun maka ini dibangun di atas keyakinan yang menyimpang fahwahu yang intinya bahasanya Ali itu dimendung dan dialah yang menurunkan hujan. Ini keyakinan sabai ya, siah ekstrim. Demikian juga ucapan sebagian orang Ali ya aba markab dunia tar, e, tarok kap ketika mendengar suara geledek atau suara guntur Wakadhalika demikian juga adalah waspada min sairil alfad dari macam-macam lafat-lafat kemusyrikan bersumpah dengan selain Allah dan kata-kata yang jelek yang meluncur di lisan anak-anak. Ya. Namun seringkali orang tua itu kalah dengan anaknya dalam masalah bahasa bahasa anaknya. Ini sudah di sedemikian rupa berlomba dengan anaknya, dengan lingkungannya, dengan kawan-kawan anak-anaknya untuk dan mempengaruhi anak ini dalam masalah bahasanya dan kata-katanya. Oleh karena itu wal mahfud man hafizahullahu. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya, pentingnya doa. Ini, setelah usaha maksimal. Jadi orang tua itu sudah ngontrol semaksimal mungkin supaya anaknya tidak punya kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang jelek, kata-kata tidak mengetahui dan tidak mendengar ya, kosakata caci maki, sumpah serapah itu. E, namun e, kalah dengan lingkungan, kalah dengan teman-temannya yang ngajari e, kata-kata yang jelek semacam itu alam ta'ala minka waladuka dan daknya anak anakmu itu belajar dari wahai orang tua ketika anda mengambil dan mengangkat sama atal hatif mengangkat telepon telepon tentu ada yang bagian e, kalau terutama telepon rumah itu ada yang bagian untuk mendengar dan ada bagian untuk ngomong Ya, ada dua bagian, ada bagian untuk mendengar dan ada bagian untuk ngomong. Nah, eh, bagian yang mendengarnya itu disebut sama atal hatif. Bagian yang mendengar. Maka katakanlah ketika itu ya kalau terjemah bebasnya ya ngangkat telepon begitu saja. Telepon berdering kemudian diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah anak itu belajar dari anda wahai orang tua kalimat halu. halu. Karena ingat, falaka bagi anda ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 ganjaran. Sebagaimana terdapat dari hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selayaknya bagi bagi seorang ayah ya, secara khusus dan orang tua secara umum untuk mengajari anak-anaknya ketika memperkenalkan diri dengan eh, dan menyebutkan nama dengan mengatakan nama saya adalah fulan bin fulan. Fulanah binti fulan, fahakadha dan seterusnya. Fahakadha simatuna inilah ciri kita. Wa ala hada dan berdasarkan hal ini daroja berjalan salafuna pendahulu kita yaitu biisbati kalimat ibn yaitu menegaskan ada kata-kata ibn semisal kita jumpai Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya wa Maryam benata Imran Maryam anak perempuannya Imran alatif ahsanat farjaha yang membentengi kemaluannya walam yakul Allah tidak mengatakan wa Maryam Imran wa ma'luman dan satu hal yang maklum ladail jami' dimaklum oleh semua pihak bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah dan satu hal yang dianggap jelek orang yang berani mengatakan Muhammad Abdullah. Waha wahuna angkul lafatan dan ini dan berikut ini akan aku kutipkan laftatan lafatan nazar ilaiha eh, eh, laftatan makna asalnya tolehan e, maka akan aku uh, uh, ya, tolehan lafata an nazar ilaiha yang pandangan itu tertoleh kepadanya yang dilakukan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di bukunya Tasmatul Maulud. Beliau mengatakan rahimallahu taala wa huna azkur daqiqatan tarikhiyatan muhimmatan dalam kesempatan ini akan aku sebutkan satu keterangan yang uh, unik berkenaan dengan eh, sejarah dan ini satu hal yang penting. Bahasanya komitmen dengan kata-kata ibn di antara nama anak dengan bapaknya. Misalnya kanat la ya'rifu siwaha adalah satu budaya yang tidak diketahui budaya yang lain ala fil umam meskipun e, eh, di berbagai macam bangsa. Ini pada asalnya kata Sebekar Abu Zaid di semua bangsa itu e, ketika mau menyebut ada penegasan ini anaknya fulan. Tid, e, eh, ketika ada nama anak dan bapak maka di tengah-tengahnya ada kata-kata ya, anak <clears throat> dengan bahasa yang berbeda-beda. Sumali zahirati tabani ghairi rusdah fi Eropa. Dan mulai kapan kata-kata ibn itu dihilangkan bahkan kemudian jadi budaya Arab uh, itu ketika nyebut nama e, maka otomatis nama yang kedua itu artinya nama bapaknya. Kemudian lidahirah karena fenomena tabani adopsi ghair rusdah e, ya, anak yang tidak jelas nasabnya itu anak zina di Eropa di Eropa syarat al mutabani maka jadilah kemudian orang Eropa punya yang mengangkat anak itu punya kebiasaan. Membedakan antara anak kandungnya dengan mengatakan fulan bin fulan dan anaknya yang bukan anak kandungnya yaitu anak angkatnya yang merupakan anak hasil zina. Anak asuhnya karena ini tidak diurus oleh orang tuanya kemudian diasuh ya, kemudian diangkat anak. Nah, untuk yang anak hasil zina itu disebut di akte fulan-fulan gitu dengan menghilangkan kata-kata ibn. Akhirnya e, setelah itu setelah tak lama setelah itu setelah ini jadi problem tentunya. Kenapa saya disebut demikian dan itu disebut demikian? Pada akhirnya thumma usqitat fil jami. Kemudian kata-kata ibn itu dihilangkan di semua nama anak ya, supaya tidak terjadi tanda tanya ya, terjadi protes kenapa itu pakai bin yang ini tidak pakai bin sumasara hadal isqat kemudian pembuangan ini berjalan sampai tersebar sampai kaum muslimin di abad 14 Hijriah. Akhirnya jadilah kaum muslimin juga ikut-ikutan mengatakan misalnya Muhammad Abdullah dengan pengertian Muhammad bin Abdullah. Sehingga cara bahasa semacam ini dalam tinjauan bahasa Arab adalah uslubun muwalladun adalah gaya bahasa yang baru. Dakhilun ya, infiltrasi yang masuk ke dalam bahasa Arab yang aslinya bukan Arab. La ta'rifu al-Arabu tidak dikenal oleh orang Arab dan tidak dibenarkan oleh bahasa Arab. Fala mahala lahum minal i'rab indaha. Ini tidak memiliki tempat. Eh, tidak memiliki tempat indah dalam bahasa Arab. Apakah dunia pernah mendengar firman Yadkur orang yang menyebutkan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Seandainya ada orang yang berani mengatakan demikian Menyebut Nabi dengan Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Hashim eh, Lahujina wa udiba Niscaya orang tersebut akan dicela dan dihukum dengan hukuman yang mendidik. Falimada maka kenapakah kita berbelok dari meneladani anil iktidak dari meneladani bahwa ahda tarikan meneladani cara semacam itu yang benar yaitu adalah jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih adil dan perkataan yang lebih lurus. Wangdur ilaha dal isqat maka lihatlah pembuangan ini bagaimanakah dia mendorong terjadinya kerancuan ingdal istirokil ism untuk nama-nama yang itu menjadi nama bersama antara nama laki-laki dan nama perempuan. Ya, maka ini akan menimbulkan kerancuan terutama untuk ketika nama anak itu adalah nama netral, bukan nama khas laki-laki, bukan khas perempuan, namun bisa dipakai oleh laki-laki dan bisa dipakai oleh perempuan. Contohnya e, eh, nama netral dalam bahasa Arab asma sama kharija. Maka tidak akan jelas di kertas yaitu kertas akte ini laki atau perempuan kecuali dengan menyebutkan penghubung nasab yaitu ibn fulan atau binti fulan. Ya, na, e, nampaknya sampai di sini perkataan Zaid Bakar Abu Zaid Waufiqa hafidhullahu dan telah tepat apa yang disampaikan oleh sebagai Abu Zaid rahimallahu taala dalam arahan yang beliau sampaikan. Fakir'atuna walhamdulillah mustamirah maka kita uh, alhamdulillah masih terus menerus membaca buku-buku hadis maka Umar ya disebut Umar bin Khattab Utsman ya disebut Utsman bin Affan Ali ya Ali bin Abi Thalib maka satu hal yang jelek dan satu hal yang dianggap jelek Misalnya Umar Al-Khattab, Utsman Affan, Ali Abu Talib. Demikian juga para tabi'in. Ya, Urwah Zubair misalnya, Said Al uh, uh, Said Al Musayyib. Demikian juga orang-orang yang datang setelah mereka semacam Umar ibn Abdul Aziz, Malik bin Anas dan yang lain. Maka tidaklah disebut Umar Abdul Aziz atau Malik Anas. Demikian juga wanita tidaklah dikatakan Aisyah Abu Bakar, akan tapi dikatakan Aisyah binti Abi Bakrin. Tidaklah dikatakan Zainab Jahshin, namun dikatakan Zainab binti Jahshin. Ringkasnya inilah sunatul muslimin, kebiasaan kaum muslimin dalam penamaan. Yeah. Amma ahlul kufir adapun orang kafir ya memang telah menjadi budayanya ya, tanpa ada bin meskipun itu maknanya adalah bin siapa ini Mikhail Jur oh eh, Jurbasep apa itu apa, nama huh? Eh, Soviet ya apa apa namanya uh, Michael Gorbachev terus Jimmy Carter nah, ada ya ya ada ya nah Jimmy Carter kemudian apa nih Sarik apa ini sarol dijol <laughs> kata ini manahim eh, manahim bijin apa itu di sini disampaikan bahasa Gorbachev misalnya ini dulu gubernur apa presiden Uni Soviet masa silam ketika belum bubar Uni Sovietnya nah, ini Gorbachev ini ya, nama bapaknya gitu Tilkaya sunatuhum itulah kebiasaan mereka dalam nama. Maka tidaklah kita berpaling dari petunjuk Nabi kita kepada petunjuk yang lain. Walanatuk sunnatahu dan kita tidaklah tinggalkan sunnah Nabi. Kemudian kita jilati uh, eh, talhath dan kita uh, nalhas itu ini perbuatan anjing menjulurkan lidah melet-melet. Waro asunatiman siwahu di belakang sunnah E, dan ajaran orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka pelajaran penting uh, dari kalimat latar libanakum ala Arab ala ismi solatikum intinya adalah uh, bahasanya Islam mengenal perbaikan ya, perbaikan uh, istilah, perbaikan diksi, perbaikan kosakata ya, perbaikan kata-kata. Orang tidak mengatakan ah yang penting kan ah, tidak sekedar itu. Ya, Islam tidak mengajarkan yang penting kan ya maknanya sama atau yang penting artinya sudah diketahui tahu sama tahu maksudnya gitu. Uh, maka berdasarkan latar di la terlibannakumul a'rab ala ismi salatukum menunjukkan bahasanya Islam tidak demikian. Nabi yang Nabi ajarkan tidak demikian. Yang penting sekedar, yang penting nyambung, yang penting dipahami dan seterusnya. Namun Islam mengenal adanya tahsinul alfat, perbaikan e, diksi, perbaikan kosakata. Ya. ya. Maka e, jangan sampai dikalahkan, Ya. maka jangan sampai orang ya e, dan di antara pelajarnya tadi sampaikan istilah-istilah yang sudah ada dalam Al-Qur'an itu yang dominan. Yaitu lah yang dominan. Allah itu yang harus lebih dominan daripada Tuhan. Eh, misalnya bolak-balik orang ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, Allahnya malah jarang sekali. Ah, ini tidak benar. Ini eh, ini termasuk dalam la nakumul a'rab ala ismi salatikum. Ya. Kalau nama itu sudah nama yang sudah paten baku ada, ya tidaklah itu yang dominan. Meskipun boleh kita tidak mengharamkan penyebutan Tuhan misalnya namun tidaklah Allah yang lebih dominan. Kata-kata Allah itu yang lebih mendominasi dalam pengucapan dalam penyampaian. Ya, demikian juga uh, ya, uh, Wallahu ta'ala alam termasuk pelajaran dari latar libanakum al-arab ala ismi solatikum ya, maka hendaknya ya orang-orang Arab, orang-orang yang tidak kenal uh, Quran dan Sunnah, istilah mereka jangan Kemudian janganlah orang-orang ngaji, orang-orang pengajian itu kalah dengan bahasa-bahasa orang-orang tidak pengajian sampai kemudian ikut-ikutan ya e, misalnya di antara bentuknya sehingga pamflet kajian itu judul film e, judul kemudian pamflet pengajian itu bahasa iklan nah, ini letak libanakumul a'rab ala ismi salatikum ini orang a'rab tidak tahu ngaji ya Eh, itu bahasanya yang kemudian eh, menguasai bahasa anak pengajian ya. sehingga kemudian bahasa-bahasa alay dipakai untuk kemudian eh, pengumuman pengajian atau apa ya. bahasa-bahasa kemudian tadi judul film judul lagu judul ini nah, ini uh, wallahu a'lam ini termasuk dalam letak taklib Arab ini dikalahkan kalah sama orang Nah orang Arab Badui yang mereka itu tidak punya ilmu, tidak kemudian karena orang Arab Badui itu orang yang tidak belajar, yang tidak pengajian, sibuk dengan untanya, sibuk dengan ini di tengah padang pasir untanya dengan rumputnya, ya, nggak pernah ngaji. Nah itu orang Arab. Nah, jangan sampai bahasa-bahasa mereka mendominasi dan e, mengalahkan bahasa-bahasa yang telah bagus, bahasa-bahasa yang telah baik, bahasa-bahasa baik yang ada di ya, dunia anak-anak pengajian dan uh, atau kemudian orang-orang soleh dan seterusnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.